Terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah. Sebagaimana Imam Ahmad berkata, La adri fa ayyu ala ayyu nikmataini afrah. Saya tidak tahu di atas dua nikmat mana yang aku gembira padanya. Apakah di atas nikmat Islam ataukah di atas nikmat sunnah? Karena ini nikmat yang sangat besar sekali. Kemudian di ya akhir Islam Azan ya Allah wa <clears throat> nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba di antaranya juga dijadikan kita semangat terus untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu adalah kehidupan untuk hati kita. Tanpa ilmu hati kita tidak akan hidup. Kita tidak akan bisa mengenal Allah. Kita pun tidak akan mengetahui tentang tujuan hidup kita di dunia. Kemudian pada kesempatan malam ini saya ingin membahas sebuah faidah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Fawaidul Fawaid. <clears throat> Yang mudah-mudahan faidah-faidah ini menjadi sebuah bahan introspeksi kita di mana beliau menyampaikan asyratun asyratu asya dhai'atun la yuntafa'u biha. Ada sepuluh perkara yang tidak ada manfaatnya. Apa itu? Kata beliau yang pertama, ilmun la yu'malu bih. Ilmu yang tidak diamalkan. Sudah berapa tahun kita menuntut ilmu? Sudah berapa lama kita menuntut ilmu? Dan sudah berapa ilmu yang sudah kita amalkan dalam kehidupan kita ya akhi? Apakah ilmu itu malah menjadikan kita hanya sebatas berbangga dengan banyaknya riwayat? Berbangga dengan banyaknya hafalan? Buat apa ilmu yang hanya sebatas menjadi kebanggaan dan menimbulkan ujub? Karena itu ilmu yang tidak bermanfaat di akal Islam azani Allah wa iyyakum. Bukankah Al Hasan Al Basri berkata, "Laisal ilmu bikathratir riwayah." Ilmu itu bukan dengan banyaknya hafal riwayat, bukan. Akan tetapi ilmu itu yang menimbulkan khosyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sudah mungkin lima tahun kita menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi rupanya lamanya kita menuntut ilmu itu Pak. Malah menyebabkan kita meremehkan orang yang berada keilmuannya di bawah kita. Padahal meremehkan itu sendiri sudah bagian dari kesombongan. Rasulullah SAW bersabda, Al-kibru batarul haqqi wa gomtun nas. Sombong itu kata Rasulullah apa? Menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Maka Rasulullah kata-kata beliau, ilmu yang tidak diamalkan, ilmu yang tidak bermanfaat tidak ada manfaatnya. Tidak berguna untuk kehidupan. Bahkan ilmu itu yang akal Islam malah menjadi bumerang buat so'yeb ya, pelakunya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Al-Quranu hujatun laka au alaik. Al-Quran itu menjadi hujah yang akan menolong kamu. Atau Al-Quran itu menjadi hujah yang akan menjerumuskan kamu ke dalam api neraka. Setiap kita berpikir, sudah berapa ilmu yang sudah kita kuasai? Dan sudah berapa ilmu yang sudah kita amalkan? Jangan sampai lamanya waktu menuntut ilmu malah menambah kerasnya hati. Karena itu perkara yang tercela. Allah berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun." Apakah belum saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka merasa takut dengan berzikir kepada Allah? dan janganlah mereka seperti orang-orang ahli kitab sebelum mereka. Waktu berlalu panjang kepada mereka. Rupanya panjangnya waktu itu bukan menambah mereka rasa takut, Pak. Ya, lalu hati mereka pun menjadi keras dan kebanyakan mereka fasik. Nauzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kita berlindung, akhi, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW berlindung Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari hawa nafsu yang tak pernah kenyang. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari doa yang tidak didengar. Subhanallah. Maka dari itu ya akal Islam azan ya Allah, beliau mengingatkan ini yang pertama. Sepuluh di antara sepuluh perkara yang tidak ada manfaatnya yaitu ilmu yang tidak diamalkan. Ya. Yang kedua, yang tidak ada manfaatnya kata beliau. Wa amanul la ikhlas fihi walak tidak. Amal yang kosong dari dua syarat. Syarat diterimanya amal apa Pak? Ada dua. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Ittiba. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, amal yang tidak ada ikhlas dan tidak ittiba. Maka itu amal yang sia-sia tidak diterima oleh oleh Allah Subhanahu wa taala kita beramal, tujuan kita ternyata ingin mendapatkan pujian manusia. Kita beramal, ternyata tujuan kita mengharapkan kehidupan dunia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 15-16, Man yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, wahum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kata Allah Nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Maka kami akan berikan amalan yang ia inginkan tersebut. Tanpa dikurangi sedikit pun juga. Ula'ik, kata Allah. Mereka itu. Laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dalam kehidupan api neraka, dalam kehidupan akhirat kecuali api neraka. Wahabita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun sia-sia, batal apa yang mereka amalkan dan sia-sia apa yang mereka usahakan. Terkadang, Pak, kita berniat ikhlas dari satu sisi. Tapi dari satu sisi lain kita mengharapkan kehidupan dunia. Ada orang sholat tahajud, ternyata niatnya dua. Motivasi dia sholat tahajud, yang pertama ikhlas mengharapkan wajah Allah. Yang kedua supaya rizkinya lancar. Sering terkadang kita melakukan ibadah dengan dua niat seperti itu. Ada orang berinfak niatnya dua pula. Ingin dapat pahala tapi juga ingin diganti di dunia. Ah saya mau infak mobil saya yang timur nih mudah-mudahan diganti jadi Vios. Ya. Padahal itu in, apa niat-niat mengharapkan kehidupan dunia. Al-Imam Asyuyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nawair ketika membahas tentang orang yang haji niatnya dua. Niat haji lillahi taala dan yang kedua mau bisnis. Dia mau pergi haji sekalian haji sekalian bisnis. Apakah dia dapat pahala atau tidak? Kata Imam as melihat mana yang paling dominan. Kalau ternyata yang dominan adalah hajinya, maka dia dapat pahala. Dan kalau ternyata yang dominan itu adalah bisnisnya, motivasi dia itu adalah untuk bisnisnya, maka dia mendapatkan dosa. Dan kalau ternyata niatnya seimbang, 50-50. 50% haji, 50% lagi mau bisnis. Bagaimana? Kata Al-Imam As-Suyuti tasaqata. Maka saring berguguran. Dia tidak dapat dosa dan tidak dapat pahala. Nol. Percuma tidak, Pak? Percuma. Ya. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Jami' Sahih uh, Targhib wa Tarhib bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan goza? Bagaimana pendapatmu tentang orang yang berperang niatnya dua? Yaltamisul ajra wa yaltamisul dzikra." Dia mengharapkan pahala, tapi dia juga mengharapkan sebutan manusia. Malahu, apa yang ia dapatkan? Maka Rasulullah SAW menjawab apa? laisa lahu syai'un. Dia tidak mendapatkan apapun juga. Innallaha la yakbalu minal amal illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhuh kata Rasulullah. Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang betul-betul murni mengharapkan wajah Allah. Maka dari itu ya akhi ya, apabila kita niat motivasi beramal kita masih mengharapkan kehidupan dunia, masih mengharapkan sebutan manusia, maka itu musibah yang menimpa diri kita. Berarti amal kita tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata, kata Ibnu Qayyim yang kedua, amalun la ikhlasa fihi tidak. Amal yang tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas, Masya Allah ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, percuma. Fudail bin Iyad ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Mulk, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Beliau berkata, "Ahsanu amala ai akhlasuhu wa aswabuhu." Itu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Akhlasuhu makana khalisan liwajhillah. Adapun yang paling ikhlas yang betul-betul mengharapkan dan murni untuk mengharapkan wajah Allah. Wa asfawuhu makana muwafiqan di sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling benar yaitu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim berkata, "Ma min amal illa yu'rab illa wa yu'rab alaihi diwanan. Tidak ada satupun amal kecuali hendaknya dipertanyakan dua perkara. Yang pertama lima, yang kedua kaifa. Adapun lima pertanyaan tentang motivasi Anda beramal apa? Karena Allah kah? Karena dunia kah? Karena mengharapkan pujian manusia kah? Adapun kaifa pertanyaan yang menunjukkan kepada ittiba sesuai dengan tuntunan rasulkah ataukah tidak. Maka tidak akan diterima suatu amal kecuali dengan dua perkara ini ya akhul Islam azan ya Allah wa yakum. Yang ketiga. Wa malun la yunfaqu minhu. Di antara yang tidak bermanfaat kata beliau, harta yang tidak diinfakkan amamahu ilal akhirah. Ia tidak merasakan kenikmatan dunia dengan hartanya, dia pun juga tidak mendapatkan pahala dalam kehidupan akhiratnya. Itu harta dipendem aja. Saking pelitnya dia sampai-sampai mau pakai aja mikir-mikir, Bapak. Subhanallah ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum Apalah gunanya harta? Kalau ternyata harta itu tidak kita gunakan untuk diinfakkan ya akal Islam. Rasulullah SAW bersabda, Yakulu ibnu Adam, berkata anak Adam, mali, mali, hartaku, hartaku. Padahal bukankah hartanya itu adalah yang sudah ia makan? Atau yang sudah ia pakai? Atau yang sudah ia infakan di jalan Allah? Itulah hakikat harta kita ya akal Islam, azani Allah wa yakum. Percuma harta. Kalau ternyata harta itu kita tidak infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta dan setiap harta yang tidak diinfakkan di jalan Allah ya akhi, itu akan menjadi bumerang atas pelakunya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون kata Allah Sesungguhnya orang-orang yang menumpuk-numpuk harta-harta mereka dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan adab yang pedih. Di mana di hari itu harta mereka akan dipanaskan kemudian diseterikakan ke jidat-jidat mereka, ke punggung-punggung dan rusuk-rusuk mereka, sambil dikatakan inilah balasan terhadap harta yang kalian tumbuk-tumbuk waktu di dunia. Maka rasakanlah ya adab terhadap perbuatan kalian itu. Karena ya akhi, kita yang punya harta merasa takut kepada Allah. Karena harta itu akan ditanya oleh Allah satu persatu. Ditanya dua perkara, dari mana Anda dapatkan dan buat apa ya kita lakukan. Antum yang diberikan oleh Allah kekayaan, coba sedikit ketika pulang ke rumah introspeksi diri. Lihat perkakas-perkakas rumah antum yang mewah. Setiap perkakas itu akan ditanya oleh Allah, dari mana Anda dapatkan dan buat apa? Apakah itu hanya sebatas berbangga-bangga diri saja? Memperlihatkan kemewahan? Coba lihat lemari pakaian antum yang begitu banyak dengan pakaian-pakaian yang indah dan bagus. Setiap pakaian itu akan ditanya oleh Allah. Coba lihat oleh antum lemari sepatu anda yang terjejer padanya tersusun rapi sepatu-sepatu dan sendal anda. Setiap sepatu itu akan ditanya oleh Allah. Dari mana Anda dapatkan dan buat apa Anda gunakan? Subhanallah ikhwatul Islam berat ya bagi mereka yang mempunyai harta tersebut. Yang keempat, <clears throat> yang tidak ada manfaatnya atau tidak ada gunanya. Wa qalbun farighun min mahabbatillah wa syauqi ilaihi wal unsi bihi. Hati yang kosong dari mencintai Allah hati yang kosong dari rindu kepada Allah dan hati yang kosong dari merasa asik berdua-duaan dengan Allah. Percuma kita punya hati kalau kita tidak mencintai Allah ya. Yang kita cintai hanya dunia, dunia, syahwat, na'udzubillah. Mencintai manusia tidak akan ya menjadikan kita ini kekal sampai kepada kehidupan dunia, akhirat tidak. Tapi mencintai Allah subhanahu wa ta'ala ya akhi, hakikatnya adalah merupakan kehidupan hati kita. Makanya sebagian ulama terdahulu berkata, Zikrullahi dawaun, wa zikrun nasi daun. Mengingat Allah itu obat, sedangkan mengingat manusia itu penyakit. Antum kalau cinta kepada manusia, akhi, antum akan tersiksa, kata Ibn Qayyim. Ketika antum jauh, antum rindu terus sama dia. Ketika antum dekat pengennya lengket terus nggak takut kehilangan dia. Ketika ia meninggal dunia, kita tersiksa. Kenapa? Dengan kesedihan yang terkadang tak larut-larut. Tapi ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi cambuk kita untuk beramal saleh. Ikhwata Islam azani Allah, hati yang tidak merasakan kenikmatan ketika berdua-duaan dengan Allah percumalah kita punya hati. Terkadang ada orang sedang sholat. Dia tidak merasakan kenikmatan ketika ia sholat. Dia tidak merasakan kenikmatan ketika ia berdua-duaan dengan Allah. Yang dia pikirkan bagaimana saya cepat selesai sholat. Berarti ia belum merasakan nikmatnya berdua-duaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pernahkah antum ketika sholat tahajud sendirian bermunajat antum merasakan kenikmatan ya asik berdua dengan Allah bersyahdu mahdu merasakan kenikmatan yang luar biasa Al Imam Ibnu Qayyim berkata kelezatan seorang hamba dalam kehidupan surga nanti mengikuti kelezatan seorang hamba ketika ia mengingat Robnya. Semakin di dunia ini ia merasakan lezat berasik-asikan dengan Allah, maka semakin ia akan lezat melihat wajah Allah di dalam surga. Pernahkah kita rindu untuk bertemu dengan Allah? Pernahkah kita merasakan ya akal Islam azani Allah wa yakum ketika kita melihat kebaikan kita merasa cinta kepadanya? Ketika kita melihat orang saleh kita merasa cinta kepadanya? Ketika kita melihat orang yang sedang sholat, kita merasa cinta kepadanya. Kalau antum dapatkan itu dalam hati antum, insya Allah antum mencintai Allah. Makanya banyak-banyak kita berdoa sebagaimana doa Rasulullah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk bisa mencintaimu dan mencintai orang yang mencintaimu dan mencintai amal yang bisa mendekatkan diriku kepadamu. Maka subhanallah ya akhi, coba setiap kita introspeksi diri hati kita ini. Sudahkah kita mencintai Allah? Dan tanda orang yang mencintai Allah kata Yasal bin Abdullah Testuri, dia cinta Al-Qur'an. Antum ingin mencintai Allah? Rasulullah bersabda, "Man ahman arada an yuhibballah falyaqra fil mushaf." Siapa yang ingin mencintai Allah, hendaklah ia membaca Al-Qur'an dalam mushaf. Kalau antum biasakan baca Quran di mushaf, antum akan cinta Allah. Kalau antum sudah cinta Al-Qur'an, antum akan cinta kepada Allah. Ikhwata Islam azani Allah wa ayyakum. Maka ini yang keempat kata beliau yang tidak ada gunanya. Apa itu? Qalbun farighun min mahabbatillah. Hati yang kosong dari mencintai Allah. Kosong dari rindu kepada Allah dan kosong dari merasa asyik berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak antum ketika sendirian berzikir, air mata antum berlinang takut kepada Allah? Ataukah antum selama ini merasa kok saya nggak bisa menangis ya Ustaz? Itu merupakan tanda hati kita sudah keras ya. Sementara Rasulullah SAW berlindung daripada hati yang hati yang keras. Bukankah ketika Rasulullah sabda sab'atun yadhilluhumullah Allah la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh orang yang akan Allah berikan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah dalam satu riwayat naungan arasnya. Siapa di antara mereka warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian lalu air matanya ber, berlinang. Kenapa? Dia ingat dosa. Dia merasakan kenikmatan berdua-duaan dengan Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang tidak ada gunanya atau tidak ada manfaatnya. Wa badanun mu'attalun min ta'atihi wa khidmatihi. Badan yang kosong dari taat kepada Allah. Percuma antum punya mata kalau ternyata mata itu tidak digunakan untuk membaca ayat Allah. Percuma kita punya tangan, punya kaki, kita punya telinga, kita punya lisan. Kalau ternyata tidak digunakan untuk mentaati Allah ya akhi. Makanya antum lihat ketika Allah menyebutkan tentang sifat penduduk api neraka mereka tidak mempergunakan semuanya itu dengan mentaati Allah. Allah berfirman, "Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha." Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah mempersiapkan untuk neraka jahanam penduduk-penduduknya kata Allah. Bagaimana sifatnya, Pak? Mereka punya mata, tipe punya hati, tapi tidak gunakan hatinya untuk berfikir, memikirkan dan memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata kata Allah, tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka Allah mengatakan apa? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak balhum abal. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Nauzubillah. Pak, binatang ternak dengan instingnya masih bisa membedakan sesuatu yang baik dan buruk buat dirinya. Coba antum tawarkan ke binatang ternak narkoba, kira-kira dimakan nggak Pak? Faham, instingnya tahu ini bahaya. Tapi antum tawarkan kepada manusia narkoba dimakan juga. Padahal manusia punya akal, pikiran, tahu bahwa ini bisa bahaya, tapi kok dimakan juga. Eh jelas seperti ini lebih buruk daripada binatang binatang ternak ya akal Islam. Makanya buat apa kita diberikan oleh Allah hati kalau ternyata kita tidak gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan mata, kenikmatan telinga, itu semuanya Bapak Allah ciptakan untuk alat sebagai menuntut il ilmu. Maka dari itulah kata Ibnu Qayyim, badanun mu'attalun min ta'atihi wa khidmatihi, badan yang tidak digunakan untuk mentaati Allah badan yang tidak digunakan untuk berkhidmat kepada Allah, maka itu badan yang tidak ada gunanya. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah kekuatan, akhi, untuk mentaati Allah. Pujilah Allah. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kekuatan, kita mungkin seperti mereka-mereka yang di jalanan sana. Di saat adan dikumandangkan, lebih senang duduk-duduk di pinggir jalan. Ya. Yang keenam. Wa mahabbatun wa mahabbatu la tataqayyadu bi ridha'il mahbubi wa imtithali awamirihi. Cinta yang tidak diikat dengan keriduan Allah. Cinta yang tidak diikat dengan apa? Keriduan Allah. Akhi, yang namanya manusia punya sifat mencintai dan dicintai. Dia ingin mencintai. Dia pun ingin dicintai. Tapi mencintai sesuatu yang ternyata tidak diridhoi, tidak diridhoi oleh Allah percuma. Maka cinta kata Ibnu Qayyim, mahabbah la tataqayyad bi mahbub ya yang tidak diikat dengan keriduan yang dicintai itu Allah Subhanahu wa taala, maka itu cinta yang tidak ada manfaatnya. Antum mencintai anak memang itu fitrah. Akan tetapi cinta kepada anak itu kalau tidak disertai dengan keriduan Allah percuma. Terkadang kita sayang dan cinta sama anak, Pak. Tapi kasih sayang kita tidak disertai dengan keilmuan. Anak kita nangis. Iya. Ternyata anak kita lebih suka dengan sesuatu yang sifatnya mungkin memberikan mudarat buat dia. Dan kita tahu ini anak kalau dibiarkan terus-menerus seperti ini bahaya setelah besarnya. Tapi saya nggak tega Ustadz, saya sayang sama anak saya. Akhi, antum cinta sama anak antum betul. Bukan seperti itu makna cinta dan kasih sayang kepada anak. Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin ketika menjelaskan tentang hakikat rahmat kasih sayang. Beliau mengatakan hakikatur rahmah. Hakikat rahmat atau kasih sayang itu adalah yaitu isalul khair usaha untuk menyampaikan kebaikan kepada siapa? Orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Dan daf'ul madarrata minhu dan kita berusaha untuk mencegah bahaya yang akan menimpa orang tersebut. Kata beliau, suatu kasih sayang yang tidak disertai dengan ilmu seringkali malah menimbulkan kemudorotan seorang ayah yang ia sayang kepada anaknya dan cinta kepada anaknya, tapi ternyata tidak disertai dengan ilmu. Barangkali ia akan dadak didik anaknya dengan kebodohan, dengan sebatas alasan saya sayang sama anak saya. Tapi ayah yang baik, yang sayang, kata Ibnu Qayyim apa? Ia akan susahkan anaknya demi kebaikan dia setelah besar. Ayo nak belajar. Nggak apa-apa nangis. Kalau antum ngelihat anak antum lagi main api, ya, antum angkat dia dengan berkata, Nah ini bahaya si anak meronta nggak mau. Tentu antum tidak akan biarkan dia nggak apa-apa nangis. Yang penting kebaikan buat dia. Itu namanya kasih sayang dengan il, ilmu, cinta dengan ilmu. Makanya ya akhi azan ya Allah wa yakum ya. Allah Subhanahu wa taala menyandingkan rahmat dengan ilmu. Dalam doa malaikat pemikul arsh Allah berfirman, "Alladzina yahmiluna al-arsha wa man haulah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma." Apa itu doanya malaikat pemikul arsh? dan malaikat yang memikul arash dan malaikat yang ada di sekitar arash bertasbih memuji Robnya dan beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata wahai Rob kami rahmat dan ilmumu meluasi segala sesuatu kita cinta tapi tidak disertai dengan ilmu tidak disertai dengan keriduan Allah percuma iya yeah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Orang-orang yang cinta kepada sesuatu tidak disertai dengan keriduan Allah bisa jadi Pak cinta itu mal, mal, menjadi malapetaka untuk hidupnya. Antum tahu insyaallah sebab apa yang pertama kali terjadi kesyirikan di dunia ini zaman siapa? Zaman Nabi Nuh. Kenapa Pak? karena terlalu berlebihan dalam mencintai orang saleh. Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah, "Kanan nasu ummatan wahidah." Dahulu manusia itu di atas satu akidah. Faba'athallahu ya nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Lalu Allah pun mengutus para nabi memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kata Ibnu Abbas adalah 10 generasi anak Adam semuanya di atas tauhid. Lalu datang suatu kaum apabila orang-orang solehnya meninggal dunia digambar. Buat apa Pak? Disembah belum. Tapi hanya sebatas untuk memberikan motivasi dalam ibadah. Lalu setan menyuruh mereka membuat monumen, patung. Dan waktu itu belum disembah. Sehingga ketika generasi itu telah hilang, datang generasi yang tidak tahu menau. Setan pun mewahyukan bahwa dahulu bapak-bapak kalian menyembah patung ini. Rupanya Pak, ini cinta yang tidak diikat dengan keriduan Allah. Antum cinta sama Ustadz Antum. Tapi cintanya terlalu berlebihan. Seakan-akan Ustadz Antum itu nabi yang gak pernah salah. Sehingga wala dan baro antum pada dia. Siapa yang mencintai ustaz saya, saya cintai. Dan siapa yang memusuhi ustaz saya, saya musuhi. Sehingga akhirnya ya kita pun masuk di dalam lingkaran hizbiyah gaya baru. Akibat daripada cinta yang tidak disertai dengan apa? Keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata Islam azan ya Allah. Antum cinta kepada harta. Tapi tidak diikat dengan keriduan Allah. Akhirnya cinta menjadikan mata antum gelap. Antum pun tidak peduli lagi bagaimana untuk meraih harta, halalkah atau haramkah. Tak peduli. Antum cinta kepada kedudukan, Masya Allah. Akhirnya antum menja, apa, mengejar kedudukan. Tidak peduli apakah dengan cara yang halal ataupun yang haram. Lihat Bapak sekarang di zaman sekarang orang mencari kedudukan, mencari suara terkadang nggak peduli lagi masalah akidah. Dukun pun dirangkulnya. Ya. Kenapa? Karena cintanya tidak disertai dengan keriduan, tidak diikat dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikatlah ya akhi cinta kita kepada sesuatu dengan keriduan Allah. Supaya apa? Supaya cinta kita terbimbing, ya akhi. Terbimbing. Sehingga kita pun tahu siapa orang yang berhak kita cintai dan kita tahu siapa orang yang berhak kita benci. Cinta kita bukan karena dunia tapi karena Allah. Bukankah Rasulullah bersabda, "Authaqu al iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Sekuat-kuatnya tali iman, cinta karena Allah dan benci karena karena Allah. Itulah Pak cinta yang diikat dengan keriduan Allah Bapak-bapak sekalian. Apa sih maksudnya cinta karena Allah, Pak? Kita mencintai seseorang karena ketakwaan dia, keimanan dia, karena amalan soleh dia. Bukan karena dia satu partai dengan saya. Atau karena satu organisasi dengan saya Bukan. Karena cinta seperti itu hakikatnya akan menjadi permusuhan kelak pada hari kiamat. Sebagaimana Allah berfirman, Al-akhillau yawma idhim ba'duhum di ba'din aduhun illa al-muttaqun. Orang-orang yang berkasih sayang karena dunia, bercinta kasih karena dunia, maka pada hari kiamat akan menjadi musuh satu sama lainnya. Maka coba ya akhi, kita introspeksi diri. Sudahkah cinta kita diikat dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga pada waktu itu cinta kita menjadi benar, cinta kita menjadi lurus. Anda cinta kepada istri Anda sudah diikat apa belum? Anda kita cinta kepada ya ustadz kita, cinta kepada anak kita, cinta kepada harta kita, cinta kepada rumah kita, Ingat semua itu harus di, diikat dengan keriduan Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya. Yang keberapa? Yang ketujuh. Maghrib biasanya jam berapa, Pak? Isya jam berapa? Masih jauh. Baik wa waqtun mu'attalun an istidraki farithin aw iktinabi birrin wa kurbatin waktu yang kosong dari mendapatkan faidah atau melakukan kebaikan dan ibadah waktu kita waktu kita kosong Mbak dari beribadah kepada Allah itu waktu tidak ada manfaatnya Wallahi Pak, banyak diantara kita lebih senang menyenyakan waktu kita. Mengobrol, entah itu mengobrol langsung ataupun melalui BBM ataupun WhatsApp ataupun yang lainnya. Akhirnya waktu kita habis hanya sebatas untuk ngobrol di BBM ngalor ngidul. Nggak dapat pahala. Seorang mukmin, Pak, Berusaha bagaimana setiap detiknya, waktunya ada nilai pahala. Bahkan dia ingin dari makannya, dari tidurnya, dari minumnya, dari sesuatu yang sifatnya itu kebiasaan hidupnya, dia ingin dapat pahala. Makanya seorang mukmin itu tak lepas waktu-waktunya karena Allah. Coba kita lihat bagaimana para ulama terdahulu pelitnya waktu mereka Ya, mereka gunakan untuk sesuatu yang sifatnya manfaat dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga saya ada seorang yang bernama Abdullah bin Mubarak berkata, "Ini stata'a, ini stata'ta alla tuharrik yadaka illa ala sunnah fa'al." Kalau kamu bisa, kamu tidak menggerakkan tangan kamu kecuali di atas sunnah, lakukanlah. Artinya upayakan setiap gerakan kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Pak, ada seorang muhadis saking nggak mau hilang waktunya sampai-sampai ketika buang air disuruh anaknya baca hadis. Saking nggak mau hilang begitu saja. Kalau kita terkadang baca Qur'annya setengah jam, istirahatnya dua jam. Baca bukunya satu jam, main-mainnya tiga jam. Seakan-akan satu jam itu atau setengah jam itu sudah mewakili, sudah cukup, sudah. Maka dari itu ya akal Islam, a'azani Allah wa yakum. Ya waktu yang tidak ada dan tidak digunakan untuk mentaati Allah atau menuntut ilmu atau beribadah itu waktu yang tidak ada gunanya. Ingat waktu kita akan ditanya oleh Allah. Rasulullah SAW sabda, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba." Senantiasa kaki seorang hamba akan berdiri sampai ia ditanya tentang empat perkara. An umurihi fima afnah. Tentang umurnya buat apa ia habiskan. Setiap kita berkana, bertanya apa? Iya. Makanya kita berusaha ya akhal Islam azani Allah wa yakum pertama bagaimana kita bisa memanage waktu kita sebaik-baiknya. Yang kedua, bagaimana supaya waktu kita tidak lepas dari pahala. Antum tidur, berfikirlah bagaimana caranya saya tidur bisa dapat pahala. Kata Rasulullah, "Idza arada ahadukum an yanam" ya. Yeah. "Wa an yakuma bil lail." Apabila salah seorang dari kalian mau tidur, lalu ia berniat mau sholat malam. Ya, fagolabatu aina, ternyata kalah oleh matanya. Hatta yusbih, sampai subuh baru bangun. Udah niat mau sholat tahajud, Pak. Tapi ternyata ketiduran sampai subuh. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah apa? Kata lahu manawa. Tetap Allah tuliskan niatnya tersebut. Wa kana naumuhu lahu sadaqah. Dan tidurnya menjadi sedekah buat dia. Masya Allah. Hanya karena kita berniat. ya Mau sholat tahajud nanti malam. Allah ketiduran. Sampai subuh. Maka kata Rasulullah, tetap Allah tuliskan niat sholat tahajud antum. Dan tidur antum nilainya sodakoh di sisi Allah. Ketika antum mau makan, saya ingin supaya dapat pahala dari makan saya, apa yang harus saya gunakan ini? Kata Ibnu Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, liyukthiril abdu minan min niyatihi. Perbanyaklah niat dalam perbuatan seorang hamba. Itu mau makan niatnya jangan satu pak. Kalau bisa dua sampai tiga. Biar dapat pahalanya tobal juga. Saya mau makan niat saya supaya saya lebih kuat beribadah kepada Allah. Dapat satu pahala. Saya makan karena saya ingin melaksanakan hak tubuh saya yang Allah perintahkan untuk menjaga tubuh saya. Dapat dua pahala. Dari makannya saja sudah dapat pahala karena niatnya itu. Lillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, mau makan baca bismillah. Setelah makan baca alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am Warazakanihi min gori hauli minni wala kuwah. Kata Rasulullah, siapa yang membaca ini setelah makannya, Allah ampuni dosa yang telah lalu. Perut kenyang, dosa hilang. Luar biasa kehidupan seorang mukmin ya akhul Islam azani Allah ya aku. Hidupnya tak lepas dari pahala. Ya. Yeah. Dia punya BBM, BlackBerry. Dia pikir bagaimana caranya saya dapat pahala. Wah, ini gunakan buat apa? Share kajian-kajian. Ya. Bayangkan antum share ke banyak orang, setiap orang mengamalkannya berapa banyak pahala yang antum dapatkan dari situ. Dia gunakan itu sebagai wasilah untuk mendapatkan apa? Mahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini akal Islam, makanya kita kaum muslimin perlombaan kita adalah mencari pahala. Antum cari nafkah diperintahkan oleh Allah. Niatkan agar mendapatkan pahala dengan niat. Saya ingin menafkahi anak istri saya. Bukankah Ibnu Ibnu Abbas berkata, "Talabul halal jihadun." Mencari rezeki yang halal itu termasuk jihad. Maka antum pergi mencari rezeki yang halal, mengharapkan ya pahala dari Allah. Itu sendiri sudah dapat pak pahala. Nah coba ya akal Islam, setiap kita berpikir, termasuk saya. Apakah waktu-waktu kita ini banyak manfaatnya atau lebih banyak tidak ada manfaatnya? Na'udzubillah, kalau ternyata waktu-waktu kita lebih banyak tidak ada manfaatnya, tidak berkah. Ya. Padahal subhanallah antum tahu Al-Imam An-Nawawi umurnya berapa tahun Pak? 45 tahun hidup beliau meninggal pada umur 45 tahun. Tapi subhanallah buku-buku tulisannya luar biasa. Pernah melihat kitab Imam Nawawi yang berjudul Syarah Al-Muhaddab 23 jilid besar. Ya. Kitab ya, kitab-kitab beliau yang luar biasa dalam Madzhab fikih Syafi'iyah, dalam hadis dan yang lainnya. Waktunya berkah. Kita mohon kepada Allah ya akhi, agar diberikan kekuatan untuk menggunakan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Iya. Coba antum pikirkan. Mungkin antum berkata, "Saya kerja, Ustaz." Tanya, antum kerja berapa jam? Satu hari berapa jam kerja? 8 jam, 8 jam. Tapi dari 24 jam kurangi 8 jam berapa? Tidur, antum kalau malam tidur berapa jam? 8 jam? Hah? 8 jam apa 6 jam? Hah? Tergantung ya. Biasanya kalau udah tua semakin berkurang 6 jam, 5 jam. Kalau yang masih muda 8 jam, kalau baik 10 jam. Ya. baik baik kita ambil rata-rata 8 jam, 8 jam. Berarti berapa? 16 jam. 24 kurangi 16 berapa Pak? Hah? Masih tersisa 8 jam lagi. Buat apa 8 jam itu? Buat istri anak lah. Tapi istri anak berapa jam sih? Ya. Apa kita tidak bisa sisakan dalam satu hari saja kita baca? Ya, setengah jam lah. Tentu itu menjadi manfaat buat buat kehidupan kita. Antum tahu Pak, kalau antum baca setengah jam saja sudah dapat berapa halaman itu? Kalau antum misalnya setengah jam bisa membaca lima halaman, antum lihat buku antum berapa halaman? 200 halaman, 200 bagi 5 berapa? Hah? 40 berarti saya targetkan 40 hari selesai nih buku. Manfaat dalam kehidupan kita ya akhul Islam azani Allah yang sehingga waktu-waktu kita bermanfaat ya untuk diri kita, untuk istri kita, buat anak kita, buat masyarakat kita. Kemudian yang keberapa? Yang kedelapan. Yang tidak ada manfaatnya. Wa fikrun yajulu fima la yanfa'u dan pemikiran yang berpikir untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Dalam kitab Imiftah dari Sa'adah, Al-Imam Ibn Qayyim berkata, Aslu kulli khair wa aslu kulli syarrin huwal fikr. Asal segala kebaikan dan asal segala keburukan adalah pikiran. Kenapa? Karena dari pikiran tumbuh, tumbuh niat. Dan dari niat tumbuh apa? Perbuatan. Ketika antum melihat perempuan cantik mulai berpikir, duh, setan memulai. Akhirnya apa? Tumbuh nih niat. Duh, pengen pengen dekat. Iya. Tumbuh keinginan-keinginan yang tidak-tidak. Karena pikiran. Ketika seorang istri melihat kekurangan suaminya, kemudian ia pikirkan itu kekurangan suaminya. Ia lupakan kebaikan-kebaikan suaminya. Maka suasana hatinya akan berubah. Rasa cinta kepada suaminya berkurang. Dari apa? Pikiran. Ketika antum berpikir tentang kematian, dan apa yang dahsyatnya yang setelah kematian dalam adab kubur dalam kubur akan menimbulkan niat ingin berbuat kebaikan. Ketika antum memikirkan tentang kebesaran Allah dan apa yang Allah ciptakan di dunia ini, pergantian siang dan malam dan penciptaan langit dan bumi menyebabkan antum pun ada niat ingin bertakarub kepada Allah. Makanya Pak, setiap kita bertanya, selama ini kita mikirnya apa? Apakah selama ini mikirnya hanya sebatas kepada perut dan kemaluan? Ataukah selama ini kita berpikir untuk kebaikan? Kalau dulu para ulama, melamunnya ulama itu manfaat, Pak. Dahulu Imam Syafi'i rahimahullah didatangi seorang tamu. Rupanya tamu ini sengaja ingin melihat bagaimana ibadah Imam Syafi'i. Malam itu tamu itu memperhatikan Imam Syafi'i terus ternyata Imam Syafi'i tidur bangun pas adzan subuh. Kecewa berat orang ini. Ternyata ulama besar seperti ini ternyata kerjaannya tidur toh. Masya Allah. Akhirnya pagi harinya ia berkata Syafi'i, Sebetulnya aku datang ke sini ingin melihat bagaimana ibadah engkau. Ternyata semalam suntuk kamu kerjaannya tidur. Kata Imam Syafi'i kata siapa? Aku nggak tidur. Tapi aku memikirkan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Azan dulu katanya. Fadl azan. Kita lanjutkan. <clears throat> Kata Imam Syafi'i, Tadi malam aku tidak tidur. Aku memikirkan satu hadis. Nabi SAW Alaihi Wasallam bersabda kepada anak kecil yang sedang bersedih kehilangan burung kesayangannya. Rasulullah bersabda, Ya Aba Tufail, Mada fa'alan nughair. Ya Aba Umair, maaf. Ya Aba Umair, Mada fa'alan nughair. Hai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh burung nunuwair itu. Fastambattu minhu wastakhrajtu akthar min mi'at faidah. Aku berhasil mengeluarkan seratus faidah hukum. Dari perkataan itu Imam Syafi'i mengeluarkan seratus faidah hukum. Makanya melamunnya ulama itu manfaat. Kalau melamunnya itu kita, saya belum tentu. Yang satu melamun pengen kawin lagi. Yang satu melamun <laughs> ya melamunnya terkadang masalah dunia dan dunia, syahwat dan yang lainnya. Ya. Padahal pikiran itu ya akal Islam kata Ibnu Qayyim sudah saya sebutkan tadi asal kebaikan dan asal keburukan. Itu dari pikiran. Makanya kalau pikiran kita selamat, insya Allah selamat hati kita. Ya. Dan kalau pikiran kita penuh dengan pemikiran syahwat, saya yakin hati kita pun akan berpenyakit. Kemudian yang kesembilan, sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Wa khidmatu man la tuqarribuka ilallah. Yaitu kamu berkhidmat kepada orang yang tidak mendekatkan diri kamu kepada Allah. Antum punya teman? Buat apa berkhidmat kepada teman yang tidak mendekatkan diri antum kepada Allah? Kalau ternyata teman antum itu hanya sebatas menghalang-halangi antum dari jalan Allah. Tahukah ya akhi, penduduk api neraka itu menyesal kenapa saya buat berteman dengan dia. Allah berfirman, "Ya wailata laytani lam attakhid fulanan khalila." laqad adallani anidh dzikri ba'da idjaani. وَكَانَ الشَّيْطَانُ insani khadula. dia berkata, aduh andaikan aku tidak menjadikan si Fulan sebagai teman dekat saya. Sungguh ia telah menyesatkan saya setelah datang peringatan kepada saya. Menyesal penduduk api neraka ini. Maka kata beliau, buat apa kita berkhidmat kepada orang yang tidak mendekatkan diri kepada Allah? Berkhidmat itu kepada orang yang bisa mendekatkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah. Makanya para sahabat berlomba-lomba berkhidmat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena khidmat kepada Rasulullah mendekatkan diri kepada Allah. Dahulu para ulama berkhidmat kepada guru mereka para ulama. Karena berkhidmatnya mereka kepada ulama membantu keilmuan mereka dan mendekatkan diri kepada kepada Allah. Demikian pula ya akhal Islam dalam kehidupan kita. Kalau khidmat kita kepada seseorang ternyata hanya menjauhkan diri kita kepada Allah, percuma. Kemudian yang terakhir yang ke-10 kata Ibnu Qayyim, wa khawfuka wa raja'uka liman nasiyatuhu biyadillah wa huwa asirun fi qabdatihi wa la yamliku li nafsihi darran wala naf'a wala mautan wala hayatan wala nushura kamu takut, kamu berharap kepada orang yang ubun-ubunnya di tangan Allah. Sementara ia pun tertawan dalam genggaman Allah. Ia tidak bisa memberikan manfaat, mudarat, tidak memiliki kehidupan, kematian. Jadi buat apa kita menggantungkan harapan kita kepada seperti itu? Kita takut untuk mentaati Allah hanya karena takut kepada manusia ada orang bekerja di sebuah perusahaan. Dan ternyata perusahaan itu memberikan peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Akhirnya dia pun lebih memilih memaksiati Allah dan takut kalau dia diberhentikan alias apa? ditendang dari perusahaan itu. Kenapa? Nanti kalau saya tidak taat saya bisa dipecat Ustadz. Dengan apa saya ngasih makan dan minum anak saya? Sering Pak terjadi seperti itu. Maka kita katakan, antum takut kepada dia? Padahal dia sendiri tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Padahal dia tidak bisa memberikan rezeki kepada antum. Yang memberikan rezeki hanya Allah. Buat apa kita takut kepada sesuatu yang ternyata tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat? Buat apa kita menggantungkan pengharapan kepada seseorang yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat? Padahal yang memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita takut kepada sesuatu yang sama sekali tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Apalagi kalau takut itu termasuk takut-takut yang sifatnya kesyirikan Bapak sekalian. Ada orang lewat pohon angker. Permisi. Loh, kok permisi? Kalau di Jawa banyak, Pak. Biar nggak kesambet, katanya. Kesambet sama siapa? Ya penghuni pohon ini. Lah kalau misalnya penghuni pohon itu ngejawab mangga gimana? Lari-lari juga. Ya. Buat apa ya, akhi? Kita takut kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada diri kita. Padahal pohon itu, jin yang menunggu pohon itu pun ubun-ubunnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kepada diri kita. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Lalu beliau berkata, "Wa a'dham hadhil idha'at idha'atan." Dari sepuluh perkara ini yang paling besar adalah dua. Huma aslu kulli idha'atin. Keduanya adalah merupakan asal dari setiap sesuatu yang sia-sia. Yang pertama idha'atul qalbi yaitu menyia-nyiakan hati. Yang kedua wa idha'atul waqti yaitu menyia-nyiakan wak waktu. Fa idha'atul qalbi min itharid dunya 'alal akhirah. Orang yang menyia-nyiakan hatinya karena akibat daripada lebih mendahulukan mementingkan dunia daripada kehidupan akhirat. Artinya hatinya dipenuhi dengan cinta dunia. Akhirnya ia sia-siakan hatinya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa idha'atul waqti min tulil amal. Dan menyia-nyiakan waktu itu akibat daripada angan-angannya terlalu panjang. al fasadu kullu fit tiba'il hawa wa tulil amal. Maka kerusakan itu berkumpul seluruhnya apabila dua perkala berkumpul. Yang pertama mengikuti hawa nafsu, yang kedua terlalu banyak angan-angan yang tidak baik. Wassalahu kulluhu fittiba'il huda wal istidadi lil liqa. Sedangkan kebaikan itu semuanya untuk apa? Mengikuti hidayah dan persiapan untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhi, perhatikanlah sepuluh perkara ini. Ini menjadi bahan introspeksi kita. Saya dan antum sama saja. Bukan berarti saya lebih bisa dari antum, mungkin antum lebih dari saya. Namun semua kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, berlomba-lomba terus untuk bagaimana supaya jangan sampai sepuluh perkara ini ternyata tidak ada manfaatnya dari dari buat kita tentang waktu kita, tentang badan kita, tentang hidup kita, tentang ya hati kita. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan ya akhul Islam untuk senantiasa mengisi kehidupan kita dengan keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Hana pernah dengar adzan di dekat telinga bayi baru lahir itu soheh Ustaz. Siapa yang mensahihkan ya? Memang ada sebagian ulama menganggap hasan hadis itu. Tapi siapa saja yang pernah mempelajari jalan-jalan hadis itu akan tampak kepada dia hadis itu adalah hadis yang lemah. al hatta Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Irwaul Ghalil tadinya menghasankan. Dalam Al-Ghalil beliau berkata hasanan insyaallah. Tapi di dalam kitab so, apa do, uh, silsilah hadis do'ifah, beliau merujuk kata beliau tadinya saya menghasankan karena saya berhusnudon bahwa riwayat Ibnu Abbas itu peng, sebagai syahid dan penguat. Ternyata jelas kepada saya ternyata hadis Ibnu Abbasnya palsu. Sehingga tidak bisa dijadikan penguat. Makanya beliau kemudian merujuk dan meralat bahwa hadis tentang mengadankan bayi itu hadis yang lemah. Nah, sekarang menjadi permasalahan. Apakah mengamalkan hadis lemah itu boleh atau tidak? Memang itu menjadi sebuah perselisihan para ulama. Sebagian mengatakan hadis lemah boleh. Sebagian mengatakan hadis lemah tidak boleh diamalkan. Sebagian mengatakan hadis lemah boleh diamalkan dengan syarat Catatan yang pertama, tidak boleh lemahnya sangat lemah. Yang kedua, tidak boleh diyakini bahwa itu hadis yang sahih, tapi itu diyakini itu hadis sebagai hadis yang lemah dan dia amalkan hanya sebatas kehati-hatian. Dan syarat yang ketiga, tidak boleh dimasyhurkan khusus untuk dirinya saja. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Ibn Hajar dalam kitab Tabyinul Ajab fi ma warada fi, fi fadli Rajab. Namun yang rajih bahwa hadis yang lemah itu tidak bisa diamalkan sama sekali. Kenapa Pak? Karena hadis lemah itu hanya menghasilkan keraguan. Sedangkan agama kita tidak boleh berdasarkan kepada keraguan. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk meninggalkan keraguan. Beliau bersabda, "Da' yaribuka ila ma la yaribuk." tinggalkan yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Sedangkan hadis lemah meragukan. Tidak bisa dikatakan kehati-hatian kalau ternyata itu sesuatu yang meragukan yang akan Islam azan ya Allah ya. Bagaimana caranya untuk memberikan pemahaman atau nasihat buat saudari saya untuk menggunakan busana yang syar'i? Saya mau tanya, Pak ayat jilbab itu turunnya di Madinah atau di Mekah? Di Madinah, Pak. Sebelum itu para sahabat pakai jilbab, pakai kerudung enggak? Enggak. Kenapa, Pak? Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari berkata, "Kana awwalu ma nazala minal Qur'an fil jannah wan nar." adalah ayat-ayat yang pertama kali turun tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun kata Aisyah, jangan mencuri. Kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali turun, jangan berzina. Kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kenapa? Karena akidah belum ada. Sekarang kenapa saudari antum nggak pakai jilbab? Karena ia belum mencintai Allah. Karena rasa takut kepada Allah belum tumbuh di hatinya. Makanya kuatkan dulu akidahnya. Kenalkan dulu kepada siapa? Kepada Allah. Saya yakin Pak, kalau dia sudah mulai mencintai Allah, dengan sendirinya ia akan tutup auratnya. Tapi masalahnya dia belum dia belum beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan. Cintanya belum bersemi di hatinya kepada Allah. Makanya ya kita dalam berdakwah ini harus kita lihat kenapa sebabnya kenapa. Ini yang harus kita pikirkan ya kalau Islam azanillahu yakum. Ya. Kenapa saudari saya nggak pakai jilbab? Jawabannya itu. Jadi gimana dong? Akidah dulu. Kenalkan dia kepada Allah. Jadikan dia cinta kepada Allah. Jadikan dia takut kepada Allah. Kenalkan dia kepada surga dan neraka ingatkan tentang nikmatnya surga dan ya mengerikannya api neraka. Insya Allah kalau sudah tumbuh rasa takut kepada Allah, antum gak usah nyus, nyuruh, dia akan mengelurkan jilbabnya dengan sendirinya. Bismillah. Bagaimana hukumnya orang yang lupa berbuka puasa? Ini hebat ini, Pak. Sampai buka puasa aja lupa, Pak. Padahal ya, rata rata-rata kita itu yang namanya buka puasa itu yang ditunggu. Ya. Sampai-sampai ada yang SMS ke Radio Roja, bisa request aja, request ajan maghrib gak katanya. <laughs> yang namanya lupa itu dimaafkan oleh Allah. Allah berfirman, "Rabbana la tu'akhidna Innasina au akhfar. Namanya juga lupa kok. Ya. Kalau antum lagi puasa makan nasi satu piring penuh. Setelah puasa baru ingat. Batal nggak puasanya, Pak? Enggak. Kata Rasulullah, "Man akala aw syariba nasiyan wa huwa shaim falyutimma shaumahu." Siapa yang makan atau minum dalam keadaan lupa, dalam keadaan ia sedang berpuasa, hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Namanya juga lupa kok dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri-ciri hati yang selamat, Ustaz, yang akan dimasukkan ke dalam surga? Dalam kitab Ighathatul Lahafan, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tanda ciri hati yang selamat yang pertama hatinya ya Beliau di situ menyebutkan tanda-tanda yang banyak min alamat al-qalbi eh, apa as-sahih. Di antaranya yang pertama, dia lebih memperhatikan lurusnya amal daripada amal itu sendiri. Sebelum dia beramal, dia ingin luruskan dulu amalnya. Itu tanda hati tersebut selamat. Di antaranya juga hati yang selamat dan sehat akan merasakan masuknya penyakit hati Sebagaimana badan yang sehat akan merasakan penyakit yang masuk ke dalam dirinya. Kalau antum lagi sehat, Pak, kemudian antum perlu dikit terasa pusing, gak enak badan. Kenapa? Karena selama ini antum sehat. Demikian pula hati yang sehat akan merasakan sakitnya dosa yang masuk di hatinya. Sehingga menimbulkan kegelisahan. Makanya hati yang selehat itu Pak masih bisa mendeteksi, mendeteksi, mendeteksi ya dosa yang masuk ke dalam hatinya. Tandanya Bapak, dia tidak merasa tidak tenang, gelisah. Makanya ya seorang sahabat datang ke Rasulullah mau bertanya. Apa kata Rasulullah? tatas al anil bir?" Bukankah kamu datang bertanya mau mau bertanya tentang kebaikan? Ya wahai Rasulullah. Kata Rasulullah istafti qalbak. Coba kamu tanya ke hati kamu. Fa innal bir matma'anna ilahin nafs watma'anna ilahil qalb. Karena kebaikan itu yang membuat hatimu tenang dan tentram. Wal ithmu mahaka fi sadr. Sedangkan dosa itu yang membuat hatimu gelisah. Kenapa? Yang ditanya ini sahabat, Pak. Sahabat itu hatinya ben bening. Karena hati yang bening itu masih merasakan sakitnya dosa. Tapi kalau ada orang yang biasa berdosa, saya yakin dia sudah tak lagi merasakan sakitnya dosa. Ya. Maka seperti ini musibah seperti antum sudah terbiasa pilek. Dari kecil pilek nggak pernah sembuh, ditanya sehat, sehat, sehat, sehat aja, nggak ngerasa soalnya sudah terbiasa. Demikian pula orang yang sudah terbiasa berbuat maksiat, dia menganggap hatinya sehat-sehat saja. Saya nggak merasakan kok ya kegelisahan. Seperti ada seorang bintang film, dia murtad dari agama Islam masuk agama Nasrani. Apa kata dia? Setelah saya masuk Nasrani, hati saya kok lebih tentram ya. Iya. Subhanallah. Kenapa? Karena hatinya sudah terbalik. Yang buruk dianggapnya sebagai sesuatu yang baik. Kalau seperti itu musibah. Maka dari itu ya akhi, perhatian terhadap hati kita memang harus lebih ya akhi. Antum tahu satu-satunya surat yang Allah paling banyak bersumpah surat apa? Siapa yang tahu? Dalam surat apa Allah paling banyak bersumpah? Surat Asy-Syams. Itu sampai sebelas kali sumpah. Wasyamsi wa wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma wa nafsin wa ma sawaha 11 kali. Apa jawab sumpahnya? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah Beruntung orang yang mensucikan hatinya. Sebelas kali Allah bersumpah hanya untuk menyebutkan tentang pentingnya pensucian hati. Makanya lihat Pak, para sahabat perhatiannya kepada hati lebih daripada kepada amal badan. Murrah bin Muawiyah berkata, "Kana afdalahum ing salaf." Dahulu menurut salaf, orang yang paling utama di sisi mereka aslamuhum qalban walisana. Itu yang paling selamat hati dan lisannya. Kata Al-Hasan Al-Basri, dahulu para sahabat tidak diberikan oleh Allah keutamaan karena banyaknya amal, tidak. Tapi mereka diberikan keutamaan karena beningnya hati-hati mereka. Makanya orang yang berilmu lebih fokus kepada hati. Sedangkan orang yang kurang berilmu lebih fokus kepada amalan ba badan. Ada orang amalan badannya luas biasa tapi hatinya banyak penyakitnya. Akhirnya apa? Amalan solehnya malah menimbulkan ujub. Akibat daripada tidak apa? Memperhatikan hatinya. Sampai jam berapa Pak? Selain dosa, apa yang membuat hati jadi keras Ustaz? Banyak tertawa. Kata Rasulullah, Iyakum wa kathratad dhahik, fa inna kathratad dhahik tumitul qalb." Jauhi oleh kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Hadis ini sahih dari, ya, diriwayatkan Imam Ahmad dan yang dari hadis Abu Hurairah dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami' As-Saghir. Yang kedua, terlalu banyak makan dan minum. Aisyah berkata, "Ma ahdatsat hadhil ummah ba'da wafati nabiyha syarran min minasyaba." Tidaklah umat Islam mengada-ngada sesuatu yang setelah wafat nabinya yang lebih buruk dari kenyang terus. Fa inna rajul idza syabi. Karena orang kalau kenyang terus badannya apa? berat. Syahwatnya apa? Kuat. Ketaatannya lemah. Makanya apa? ya. Para ulama mengatakan di antara racun hati itu apa? Banyak, terlalu banyak makan dan minum. Ya. Itu bisa mengeraskan hati? Bisa. Apalagi kata para ulama, di antara yang bisa mengeraskan hati fudulul mukhalaqah terlalu banyak bergaul. Hidup kita habis waktu kita untuk ngobrol ngalor ngidul, bergaul sana sini. Itu pun bisa mengeraskan hati. Bergaul dengan manusia boleh-boleh, tapi ada waktu-waktunya. Iya? Nah ini akal Islam azan ya Allah yakum. Bagaimana memahami kata a'yunina dalam surat Al-Mu'min? Hanisna'il fulka ayunina. Pak, dalam bahasa Arab yang fasih, kata na itu menunjukkan kepada apa? Jamak. Dan biasanya ya, apabila domirnya berbentuk jamak, bentuk katanya juga biasanya pakai jamak. Itu fasih. Dan itu tidak menunjukkan berarti mata Allah banyak, tidak. Ya, karena itu menunjukkan kepada kefasihan bahasa Arab. Makanya antum pelajari bahasa Arab yang benar. Kalau antum nggak fasih bahasa Arabnya, salah dalam memahami Al-Quran. Iya, pasti itu. Akibat daripada ketidakfahaman bahasa Arab. Sholat sunnah duha itu apakah boleh waktu mendung? Atau harus nunggu matahari? Ya enggak lah. Waktu duha sudah jelas Pak. Baik mendung enggak mendung disunahkan kita untuk ya, sholat apa? Duha. Ya. Sebelum saya dapat hidayah, saya pernah pacaran Ustadz. Dan sekarang saya tidak pacaran lagi. Tapi yang menjaga dalam pemikiran saya, saya ingin sekali mengajak mantan saya ke dalam sunnah. Nah, hati-hati Pak. Ini pinter Pak setan tuh Pak. Ingin setan tuh mengembalikan kepada ya dosa antum dengan cara jalan lain. Coba kalau kamu dakwahi dia kepada sunnah. Niatnya benar. Kalau antum tertipu, antum datangi, akhirnya cinta bersemi kembali. Mending datangin aja bapaknya, Pak. Anak bapak ini Masya Allah cinta sama saya. Saya pun cinta sama dia. Saya mau nikahin anak bapak. Mendingan gitu kan? Iya, daripada penyakit hati terus Makanya kata Ibnu Qayyim, tidak ada obat yang paling mujarab dari dua orang yang saling mencintai kecuali menikah. Itu obat yang paling mujarab sudah. Sekarang antum tunggu apa lagi? Kalau antum memang benar-benar cinta sama dia, datang aja ke bapaknya. Lamar, selesai. Nikah, Alhamdulillah. Setelah jadi istri, baru antum didik dia. Ya, tapi saya kira cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. <clears throat>